Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa di manapun anda berada Kita masih bersama dengan bimbingan Imam Haddad rahimahullah ta'ala Di dalam menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu Kita sudah Membicarakan tentang bagaimana kita menghindar dari dosa, kemudian bagaimana kita setelah itu mencoba mendekat, um, membiasakan dengan ibadah-ibadah dari menjalankan sholat berjamaah, kemudian kita melakukan zikir-zikir kepada Allah dan saat ini kita akan masuki apa yang dibimbing, yang diajarkan, apa disampaikan oleh Imam Haddad dalam kitabnya Adab Sulutul Murid. Kita sampai kepada pembahasan tentang sabar dan syukur. Dikatakan oleh beliau bahwa yang bahwasanya yang namanya syabar itu adalah senjata pemula yang ingin menuju kemuliaan. Siapapun dari kita yang ingin mencapai kemuliaan, baik dalam urusan dunia atau akhirat, ia harus berbekal yang namanya kesabaran. Yang ingin sukses di dunia perlu kesabaran, ketelatenan, ketelatenan. Sehingga sebagian orang yang urusan dunia ini sangat peduli dengan istilah ini, dengan istilah fokus. Jangan pindah-pindah dulu sehingga benar kalau orang tidak sabaran, susah untuk berhasil dalam usaha. Sehingga kalau orang sabar di dalam usaha pun, biarpun itu jual daun bisa menjadi bos daun, jual kertas menjadi bos, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya kesabaran harus ditanamkan. Itu urusan dunia. Dan memang orang kalau urusan dunia bisa saja benar-benar mempelajari ilmu sabar untuk mencari dunia. Tetapi sekarang mencari akhirat, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus berbekal dengan sabar, sabar, sabar. Ada kesabaran di sisi sabar dari kemaksiatan. Kemudian sabar untuk melakukan ketaatan. Semuanya perlu kesabaran. Bagaimana kita menjaga mata kita agar tidak melihat yang haram, menjaga lidah kita agar tidak mengucapkan yang haram, telinga kita agar tidak mendengar yang haram dan seterusnya dan seterusnya. Ini perlu kesabaran. Dan sabar di sini lebih berat, luar biasa sangat berat. Dan sabar yang kedua adalah sabar melakukan ketaatan lihat. Untuk bangun malam perlu kesabaran, Bagaimana di saat kita lagi nyantai tiba-tiba mendengar seruan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita harus melakukan sholat duhur, sholat asar. Apalagi di saat lelap tidur kita ditemani dengan empuknya bantal di atas kasur yang nyaman, enak. Ternyata kita mendengar suara azan harus melakukan sholat. Perlu kesabaran. Belajar, lihat. Mendengar dari guru bahkan suatu ketika kita mendapatkan teguran dari guru dan seterusnya perlu kesabaran para tulabul ilm beruntut ilmu dimanapun berada mereka harus sabar yang tidak sabar tidak mendapatkan kemuliaan maka yang namanya sabar ini adalah senjata yang paling utama bagi orang yang mencari kejayaan. Baik dunia atau akhirat. Baik. Sementara kita tahu, akhirat adalah paling utama. Yang bisa bersabar urusan dunia, kenapa tidak bersabar urusan akhirat? Tanyakan kepada orang yang mencari duit. Ia bisa berdiri, bekerja, mungkin lembur, berjam-jam sampai esok hari lagi, kemudian di tempatnya mungkin yang jualan atau yang membuat sesuatu, lihat, ia bisa lembur, untuk mendapatkan sebuah hasil yang namanya materi dan uang dan berjam-jamnya. jam Akan tapi pernahkah kita pernah bersabar untuk beribadah seperti itu? Alangkah mudahnya kalau orang mau ngelembur untuk mencari uang, tapi kita pengen bahasanya ada orang yang berusaha untuk beribadah, membaca Al-Quran. Saya punya target hatam sehari, atau hatam seminggu satu kali, atau sebulan satu kali, dan seterusnya. Bersabar dan sedikit orang yang mau bersabar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sabar mencari dunia adalah lebih mudah. Akan tetapi lihat sabar untuk mencari akhirat adalah berat. Sabar dalam dari kemaksiatan. Maka dari itu ayo kita semua belajar bersabar dan kita perlu pembimbing dan perlu guru. Karena guru itu pertama, keberadaan kita dengan guru itu akan membantu kita untuk menjauhi kemaksiatan. Sehingga sabar kita di dalam bermaksiat ini akan mudah kita kita apa, apa apa keinginan untuk melakukan kemaksiatan secara otomatis akan terkurangi karena kita kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang mulia. Maka secara otomatis perjuangan kita di situ tidak perlu banyak dibutuhkan karena apa? Kita sudah duduk dengan orang baik, orang mulia di majelis mulia. Akan tapi lihat di saat kita berada di tempat yang tidak baik, teman tidak baik, keluarga tidak baik, semuanya tidak baik, televisi segala macam lihat. Allah, alangkah beratnya. Maka agar kita bisa sampai kepada kemuliaan, agar kita bisa menjauhi kemaksiatan, lihat, mari kita bergaul dengan orang-orang baik, berteman dengan orang mulia, di tempat mulia, maka ini membantu kita untuk bisa bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Kemudian setelah itu, bersabar untuk kita melakukan ketaatan. Harus bersabar dan harus bersabar. Harus kita coba dan coba kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Biasakan, paksakan kita untuk menghentikan kendaraan kita untuk berhenti di masjid untuk melakukan dua rakaat sholat duha. Kita minta kepada pembantu kita, mungkin kita yang punya toko atau punya pabrik. Kita bisa berhenti sejenak untuk melakukan sholat duha. Yang di kantor pun masa tidak ada waktu istirahat sejenak untuk melakukan sholat duha dua rakaat. Ini perlu kesabaran. Dan sungguh ibadah itu lihat unik. Yang namanya sholat ringan tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Ternyata biarpun ringan butuh kesabaran. Kalau orang bekerja bisa dagang lihat digigit nyamuk kena terik matahari bahkan mungkin kena hujan pun dia akan tegar akan tapi ternyata di saat untuk kebenaran tidak semua orang bisa melakukan sholat berapa menit coba anda pikirkan. Pikirkan kita tentang sholat. Sholat berapa menit? Dua menit? Tiga menit? Dan apakah ada yang berat dalam sholat secara lahir Perlu tenaga? Hanya gerakan-gerakan ringan, tidak ada beban di atas kepala kita lihat. Dan kita pun membaca bacaan yang sudah hafal, apa yang berat? Tetapi tidak semua orang bisa melakukan sholat kan? Tidak bisa semua orang melakukan sholat. Padahal cuma 3 menit, 4 menit, 5 menit paling lama. Akan tapi lihat di bawah terik matahari, di sawah, lihat. Kena hujan dan seterusnya, lihat berjam-jam dia bisa bertahan. Akan tapi lihat, sabar untuk kita akan Lihat tamar ringan, tapi ternyata sangat berat. Kenapa? Ada hawa nafsu di situ. Dan setan menggoda. Maka dari itu, ayo terus kita perangi. Dan untuk menyempurnakan makna kesabaran ini, pemahaman kita tentang kesabaran, nanti ada hal yang harus kita ketahui dan nanti akan diajak oleh Imam Haddad rahimahullah, ada syahwat atau hawa nafsu yang itu akan merusak kesabaran kita. Hawa nafsu yang merusak ketabahan kita. Hawa nafsu yang menjadikan kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan sel selanjutnya menyempurnakan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Muridnya. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.